Ikhwatibillah rahimani wa rahimakumullah jami'an kita lanjutkan masih dalam adab-adab salat berjamaah. Pada pertemuan yang sebelumnya sudah beberapa adab yang kita sebutkan. Di antaranya adalah yang terakhir itu eh, kalau makmum seorang diri itu adalah berdiri di sebelah kanan imam dan sejajar persis. Kalau makmumnya dua orang maka berdiri di belakang imam satu soft Adapun jika e, wanita maka tetap dia walaupun dia seorang diri tetap berdiri di belakang imam. Itu pun kita katakan adalah itu kalau e, tentunya di situ tidak ada khalwat. Tidak boleh seorang laki-laki asing dengan wanita asing berduaan di masjid salat dengan wanita di belakang e, karena itu akan fitnah. Maka para ulama menyatakan bahwa itu adalah e, sebaiknya tidak e, sholat berjamaah bersama laki-laki bagi wanita tersebut. Kemudian yang selanjutnya, adab selanjutnya sholat berjamaah adalah wujubu taswiyatis sufuf. Wajibnya meluruskan dan merapatkan saf. Ini e, adapun dalil yang menunjukkan wajibnya e, adalah apa? perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Eh, untuk meluruskan dan merapatkan baik beliau meluruskan dan merapatkan dengan artinya e, dirinya sendiri artinya Nabi SAW atau orang yang e, mem, atau orang yang diperintah oleh Nabi supaya meluruskan dan merapatkan sop. Dalilnya adalah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu taala qol qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sawu sufufakum fa'inatasyatasofi mintamami as-salat. Luruskan dan rapatkan soft kalian Karena lurus dan rapatnya soft Itu minta mami Sholat termasuk kesempurnaan sholat Memang ini masalah khilaf diantara para ulama e, Sebagian dari ulama menyatakan bahwa Meluruskan dan merapatkan soft itu adalah sunnah Dengan dalil ini Kenapa? Karena di situ dikatakan minta mami sholat termasuk kesempurnaan sholat. Namanya sempurna itu berarti menunjukkan perkara yang sunnah. Ulama yang lain mengatakan itu wajib karena tinjauannya dari sisi perintah, yaitu e, sawu adalah menggunakan kata kerja perintah, e, perintah adalah mengandung ke kewajiban. Demikian juga dalil yang lain dari Abi Mas'ud kal karena Rasulullah SAW sahu manakibana bana salat. Rasulullah SAW memegang pundak-pundak kami di dalam salat wa yakulu istau walatakhtalifu Luruskan wala takhtalifu dan janganlah kalian e, berselisih fa takhtalifa qulubukum sehingga menyebabkan hati-hati kalian juga berselisih. Tapi ini dalil e, dipakai untuk menunjukkan wajibnya karena di situ ada larangan. Dan hampir semuanya itu adalah bananya adalah perintah di sini baik itu hadis dari Numa bin Bashir demikian juga hadis dari Abdullah bin Umar itu semuanya menunjukkan kepada perintah. Jadi soft meluruskan dan merapatkan soft itu hukumnya adalah wajib. Dan ini pendapat yang paling kuat, yang paling banyak diikuti oleh para ulama. Yang berikutnya kaifatu sawiyas sufu, bagaimana e, meluruskan dan merapatkan soft. Namanya tata cara, kaifiyah berarti melur, kaifiyah meluruskan e, soft. Tata cara dalam ibadah itu selalu ada dua. Tata cara apa saja itu selalu ada dua. Ada tata cara yang cukup dan ada tata cara yang sempurna. Adapun tata cara yang cukup ketika merapatkan soft itu adalah cukup salah satu saja yang rapat. Yang di yang rapat itu ada dua. Yang pertama adalah kaki dan yang kedua adalah pundak. Kalau dua-duanya rapat maka itu sempurna. Tapi kalau cuma salah satu saja yang rapat, kakinya saja rapat atau pundaknya yang rapat tapi kakinya tidak, maka itu cukup itu namanya tata cara e, meluruskan dan merapatkan sof yang cukup. Dalilnya adalah hadis dari Anas bin Malik an Nabi saw alaihi wasallam qala aqimu sufufakum. Ini juga dalil perintah e, luruskan sof-sof kalian fa inni arakum min wara'i dhahri karena sesungguhnya aku melihat kalian dari belakang punggungku. Ini dalil sebenarnya menunjukkan bahwa Nabi SAW salah satu keistimewaan bahwa Nabi SAW itu bisa mengetahui apa yang terjadi di belakang walaupun Nabi SAW tidak melihatnya. Wa kana ahaduna yulziku mangkibahu bimangkibi sahibihi wa kada qadamahu bi Salah seorang dari kami menempelkan pundak dengan pundaknya, kaki dengan kakinya. Ini tata cara yang tata cara apa? sempurna. Artinya kalau kaki dan pundak, kaki pundak dan kaki itu dua-duanya rapat, maka itu tata cara meluruskan yang sempurna. Adapun jika salah satunya sebagaimana disebutkan waqala Numbam Basir, ra'aitu ar-rajula minna yalzaku ka'bahu bi ka'bi sahibihi. Kalau dia menempelkan mata kaki dengan mata kaki, kaki dengan kaki, maka itu artinya salah satunya saja. Kalau kaki dengan kaki sudah rapat atau pundak dengan pundak sudah rapat, itu sudah cukup. Itu sudah termasuk cukup. Kalau dua-duanya bisa rapat, maka itu adalah apa? Itu yang sempurna. Makanya dalam e, ketika kita berdiri, berdiri sholat itu jangan sampai kaki kita itu terlalu lebar. Karena kalau lebar itu berarti apa? Yang yang rapat itu cuma kaki, ya kan? Jadi indahnya di di apa namanya ukuran ukuran kaki dengan kaki itu kalau saya ukuran satu jengkal. Jadi ukuran satu jengkal. Jadi jangan terlalu jauh. E, satu dua jengkal itu sudah terlalu jauh ya kan apalagi satu jengkal setengah misalnya ya satu jengkal Taib, bagaimana softnya lelaki dan wanita? Softnya jika ada laki-laki di situ ada wanita, maka tentunya sebaik-baik softnya adalah laki-laki e, paling depan dan sejeleknya paling belakang. Adapun e, wanita, sebaik-baik softnya wanita itu adalah paling belakang, itu paling jeleknya itu adalah di depan. Itu kalau jamaah berjamaah antara laki-laki dan wanita itu tidak ada pembatas. Itu kalau tidak ada pembatas. Tapi kalau ada pembatas, ada hijab, maka tentunya ya secara umum sebaik-baik softnya lelaki dan wanita itu sama paling depan. Itu kalau apa? Kalau wanita itu punya hijab. Jadi kalau punya hijab artinya terpisah antara jamaah laki-laki dengan wanita ya. Seperti di belakang ini maka apa? Membuat softnya itu tetap adalah paling depan, bukan paling belakang. Tapi kalau tidak ada hijab, maka wanita itu paling bagus adalah paling belakang, laki-laki adalah paling depan. Sebab kenapa? Kalau laki-laki paling belakang, wanita paling depan ya ketemuan. Ya kan? Ini ketemuan itu kalau tidak ada hijab. Taib, e, sebagaimana hadis dari Abu Hurairah khairu sufufir rijali awwaluha wa syarruha akhiruha wa akhiru sukufin nisa'i akhiruha wa syarruha awwaluha. Baik. Kemudian adab yang berikutnya dalam salat berjamaah itu adalah fadilatus sufufil awal ma wa mayamini as-sufuf. Jadi ini termasuk ketika membuat shaf, maka carilah shaf yang pertama karena di situ ada keutamaan yaitu keutamaan shaf yang pertama dan tentunya juga keutamaan shaf yang di sebelah kanan. Cuma para ulama menyatakan yang kanan itu tidak secara mutlak itu lebih baik eh, tidak secara mutlak lebih baik eh, kalau itu untuk menyeimbangkan kalau itu seimbang maka yang kanan itu adalah lebih baik tapi kalau sudah eh, kanan lebih besar maka yang sunnah itu adalah sebelah kiri sebelah kiri jadi kenapa karena yang diinginkan sofi itu adalah apa itu biar seimbang jadi kalau kita, semua hadis tadi dari Nabi SAW yang berbicara tentang sob itu intinya adalah seimbang. Intinya adalah seimbang. Tidak mungkin sebelah kanan semua. Coba kalau imamnya berdiri di tengah, semuanya sopnya di sebelah kanan, nggak ada yang di kiri. Ya kan? Artinya kan apa namanya? timpang, ya kan? Itu akan terjadi ketimpangan. Makanya apa? E, ini juga dalil sebenarnya menunjukkan bahwa posisi imam itu adalah selalu di tengah. Untuk laki-laki di tengah, demikian juga wanita di tengah. Jadi di di tengah karena untuk keseimbangan. Jadi kalau misalnya uh, apa namanya di kiri empat di kanan lima maka begitu aturan datang ke sepuluh maka di sebelah kiri kalau ada lagi datang ke sebelah di kanan datang lagi ya kiri datang lagi kanan begitu seterusnya dan itu lebih lebih baik Adapun dalil yang menunjukkan keutamaan sofi yang pertama dan sofi yang sebelah kanan kenapa karena eh, Allah wa malaikatuhu yusalluna ala sufufil awal Karena sesungguhnya Allah dan para malaikat itu selalu berselawat kepada orang yang berada di sufi yang pertama. Demikian juga e, dalil yang kedua masih dalam hadis dari Al-Barra bin Azib Eh, qala kunna idza shallaina para Rasulullah sallallahu dulu ketika kami sholat di belakang Rasulullah sallallahu ahbabna an nakuna an Kami suka kalau kami itu berada di sebelah kanannya. Yukbilu alaina biwajhi. Kenapa kami suka di sebelah kanannya? Kenapa? Karena begitu Nabi Sallam salam itu menengok ke kanan, yang pertama kali yang dilihat adalah sop yang kanan. Yukbilu alaina biwajhihi. Qala fasami tuhuyakul. Nah, kami saya mendengar Nabi SAW bersabda, Rabbi kini azabaka yaumatu ba'asu ibadak. Wahai Robku, jauhkanlah e, dariku azabmu pada hari hamba-hambamu dibangkitkan. Kemudian adab yang berikutnya siapa yang berdiri di belakang imam? Mayaku mukhalfal imam. Artinya e, tidak setiap orang itu berdiri di belakang imam. Tidak setiap orang. Ini harus orang yang tertentu dan ini sebenarnya dalil ini juga dalil secara khusus untuk menunjukkan bahwa membuking tempat di masjid itu hanya dibolehkan pada dua orang. Membuking tempat di masjid hanya dibolehkan di dua orang. Yang pertama siapa? Yang boleh bukin tempat adalah imam. Imam itu kan tempatnya sudah tetap di depan, iya kan? Itu booking tempat itu hanya boleh bagi imam. Dan yang kedua di belakang imam. Adapun selain dari tempat itu nggak boleh booking, nggak boleh kita nggak boleh booking tempat dimanapun. Saya pengennya di selatan, pengennya di utara nggak boleh, ya kan? Siapa yang duluan datang itu yang menempati tempat tersebut. Kalau booking tempat nah, itu termasuk perkara yang tidak dibolehkan karena mungkin kalau di Indonesia jarang orang booking tempat. Tapi kalau antum berada di Masjid Nabawi, Masjidil Haram, booking tempat itu banyak. Bahkan karena karyawan-karyawan itu tukang sapu itu sudah dibayar dibayar oleh yang soft itu suruh pasang sajada, suruh pasang peci taruh di situ jadi akhirnya apa nanti dia jaga yang itu ada yang jaga nanti begitu sudah azan nanti pemiliknya sajada yang punya sajada itu baru datang ya kan? baru datang tapi sebelumnya sudah dipasang kalau di sini insya Allah nggak ada ya kan? karena kita apa namanya tapi kalau di masjid Haram Masjid Nabawi mungkin antum akan mendapati pemandangan yang seperti itu Ya kan? Ada orang-orang yang dibayar per bulan khusus jagai soft, menjagai tempat. Itu booking tempat itu nggak boleh. Dan fatwa para ulama booking tempat itu nggak boleh. Justru yang sunnah itu adalah kita berpindah-pindah. Jadi berpindah, kita sholatnya itu kalau bisa di semua tempat di masjid ini adalah tempat sholat. Ya kan? Kenapa? Karena ini nanti jadi saksi pada hari kiamat. Semua tempat ini akan menjadi saksi. Oh iya si fulan pernah sholat di tempat saya. Oh ini di sini mengatakan oh dia pernah sholat di tempat saya. Tempat yang lain mengatakan dia juga pernah sholat di tempat saya. Artinya jadi saksi. Akan menjadi saksi. Jadi jangan satu tempat aja. Kalau kita masuk masjid jangan satu tempat itu aja. Stop. Jadi jangan satu tempat saja. Jadi apa namanya? Uh, pilih banyak tempat. dan yang berdiri di belakang imam adalah orang yang memang e, boleh bukin tempat sebagaimana Nabi SAW bersabda kan Rasulullah SAW yakul liya liyani liya liya liyani minkum ulul alami wal nuha adalah yang berdiri di belakang saya adalah e, ahlami wal nuha artinya orang yang ahlul ilm summal ladzina yalunahum summal ladzina yalunahum kemudian sebelah kanannya adalah orang ahlul ilm sebelah kanannya adalah ahlul ilm Kemudian yang berikutnya adalah e, termasuk tidak disukai adalah sop membuat sop itu diantara dua tiang. Termasuk perkara yang tidak disukai dan ini termasuk perkara yang makruh. e, makruh hukumnya karena sofi baina siwarai. Siwari. Jadi makruhnya sop diantara dua dua tiang atau sur itu artinya pagar. Jadi diantara dua tiang. Dan ini termasuk tidak disukai. Cuma para ulama seperti Syekh Utsaimin, Syekh Bimbas dan yang lainnya mengatakan adalah apa? Kalau mesinnya kecil ya nggak apa-apa sholat di antara dua soft, dua tiang. Kalau mesinnya kecil, tapi kalau mesinnya besar, maka sholatnya di belakang dua soft itu di belakang di belakang tiang. Dalil yang menunjukkan tidak disukainya adalah An Muawiyah ibnu eh, Qurra an Nabihi kal kunna nunha an nasufa baina siwari ala hadir Rasulullah SAW wa nutradu anha taradan dulu kami dilarang kami dilarang membuat sop diantara dua tiang pada masa Rasulullah SAW wa nutradu anha taradan dan kami betul-betul dijauhkan itu adalah apa inna mahadha fi haqqil jamaati itu hanya berlaku untuk jamaah jadi sholat diantara dua dua tiang itu kalau berjamaah tapi kalau sendiri ya tidak ada khilaf kalau itu adalah bully siapa yang melarang diantara dua tiang kalau sendiri ya kan yang tidak boleh itu adalah apa? Membuat soft maksudnya adalah jamaah. Taib. e, itu berkaitan dengan adab-adab sholat berjamaah. Kemudian yang berikutnya adalah al-adzar fi tarkil jamaah. Ini termasuk adab adab juga. Siapa orang-orang yang diberi uzur boleh meninggalkan sholat berjamaah. Al-adzar artinya orang-orang yang diberi uzur, diberi alasan fi tarkil jamaah dalam meninggalkan sholat berjamaah. Nah, siapa orang-orang yang boleh meninggalkan salat berjamaah? Yang pertama adalah yang pertama dan kedua di buku itu adalah al-bardu wal matar. al itu artinya uh, dingin, uh, dingin wal matar dan hujan. Kalau kondisinya dingin, uh, dingin maksudnya ya eh, musim dingin ya. Wal matar dan hujan maka boleh meninggalkan salat berjamaah. Ini termasuk uzur. Dalilnya adalah Nafi' Eh, Nafi adalah seorang eh, dia adalah tabi'in, murid dari Abdullah bin Umar. Anna Ibn Umar nabi bisolati fi lailati dzati bardin. Bahwasanya beliau mengumandangkan uh, eh, adzan salat pada malam yang sangat dingin, warihin dan juga di situ ada angin. Tsumma qala kemudian berkata, "Ala sallu fir rihal." Kemudian uh, uh, salatlah kalian di ar-rihal, di kampung-kampung kalian. Tsumma qala kemudian berkata, "Inna Rasulullah sallallahu kana ya'muru al-muadzin idza kanat lailatu zati bardin wa matar yaqulu ala sholli fi ar-rihal." Jadi disunahkan ketika hujan muadzin itu mengucapkan apa? Ala shollu fi rihal atau dalam riwayat yang lain shollu fi rihalikum atau shollu fi buyutikum. Sholatlah di rumah-rumah kalian Artinya mengumandangkan azan ya Sallu fi buyutikum Dan itu uh, diletakkan sesudah hayal sholah hayal falah. Setelah hayal sholah hayal falah baru kemudian mengatakan muadzin sallu fi rihalikum atau sallu fi buyutikum. Dan ini termasuk uh, apa namanya? Karena di situ mengatakan sallu fi buyutikum, salatlah di rumah kalian dalil menunjukkan bahwa apa? Boleh meninggalkan salat berjamaah di di masjid. Artinya dia mengerjakan di di rumah. Itu kalau kondisinya uh, dingin dan hujan. Dingin itu ya maksudnya kalau di sini uh, musim salju kalau di uh, musim dingin artinya akan me membuat orang kalau kalau keluar itu adalah uh, apa akan istilahnya nggak kuat ya kan. Yang ketiga, termasuk yang boleh meninggalkan sholat berjamaah adalah hudur ta'am. Jadi hadirnya makanan. Hadirnya makanan itu pun ada dua syarat, ada tiga syarat kalau ada tiga syarat hadirnya makanan itu boleh meninggalkan sholat berjamaah. Yang pertama adalah apa? Makanan sudah siap, saji. Makanan itu sudah siap, bukan dalam bentuk bahan mentah ya. Maksudnya sudah siap saji, sudah siap santap. Yang kedua, ada keinginan untuk dia makan. Dan yang ketiga, syaratnya jangan jadi kebiasaan. Nah, jangan jadi kebiasaan nanti jam-jam sholat, jam makan, jam sholat, jam makan, jam sholat, jam makan. Itu adalah apa? Dengan alasan wah ini saya kan ada ke, ada makanan sudah siap, ada keinginan untuk makan dan nah, kalau ikhwan masalah dikumandangkan kan nggak apa-apa, teruskan aja makan, makan. Nah, nanti apa? Itu uzur. Jadi begitu selesai makan sudah selesai sholat di masjid. Artinya dia sholat di di rumahnya. Ini yang apa namanya alasan-alasan seperti ini itu tidak bisa jadi kalau itu jadi kebiasaan maka itu tidak tidak dibolehkan. Mana dalil yang menunjukkan kalau makanan sudah siap dan ada keinginan untuk dia makan, maka e, meninggalkan sholat berjamaah. Dari Ibnu Umar qal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di asha ahadikum apabila makan malam sudah disiapkan salah seorang dari kalian wa uqimati shalah dan iqamah shalah dikumandangkan fabda'u bil asha maka makanlah dahulukanlah makan malam wala ya'jal dan jangan tergesa-gesa jangan terburu-buru hatta yafruga minhu sampai selesai makannya Wa kana Ibnu Umar yuda'u lahu ta'am wa tuqamu shalah fala yatiha hatta yafruga wa innahu la yasma'u qira'atal imam dan Ibnu Umar pernah dibuatkan makanan, dibuatkan makanan, disuguhkan padanya makanan. Waktu kau sholat dan solat iqamah sholat dikumandangkan. Falayatiha dan Ibnu Umar tidak mendatangi solat berjamaah hatta yafruga sampai selesai makannya. Wa innahu la yasma'u qiraatal imam dan beliau mendengarkan bacaannya imam. Artinya apa? Beliau sambil makan, ah, beliau mendengarkan bacaan imam solat. Dan itu dalil menunjukkan apa? Boleh meninggalkan sholat berjamaah karena makanan sudah terhidangkan. Dengan syarat tadi tiga. Ya kan? Nah, yang ketiga apa? Tidak boleh jadi kebiasaan. Yang keempat, termasuk uzur yang dibolehkan meninggalkan sholat berjamaah adalah mudafa'atu al khbathain. Menahan dua jalan. Menahan dari dua jalan. Menahan jalan depan maupun jalan belakang. Jalan depan itu seperti kencing. Jalan belakang adalah kentut dan buang air besar. Dalil yang menunjukkan adalah hadis Aisyah radhiyallahu taala naqala sami Rasulullah sallallahu yaqul saya mendengar Rasulullah sallallahu bersabda la salata bi harrati ta'am wala wa huwa yudafi al akhbatain tidak ada salat dengan hadirnya makanan dan juga tidak ada salat dengan menahan dua dua jalan jadi tidak ada salat dengan menahan dua dua jalan artinya kalau iqamah salat dikumandangkan kemudian Anda pengen buang air besar ya sudah dahulukan buang air besar Begitu Anda selesai buang air besar ternyata jamaah sudah selesai, ya sudah nggak ada dosa bagi kalian. Artinya itu termasuk uzur meninggalkan sholat ber, berjamaah. Tapi demikian juga kencing, begitu mau kencing, nah, sudah keluar kencing, ya kan. Kalau mungkin kita di sini kencing mungkin kamar mandinya ya tidak terlalu jauh ya kan. Tapi kalau antum di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, ya kan, Masjid Masjid Nabawi, Masjidil Haram Anda keluar begitu batal wudunya, Anda keluarkan jauh, ya kan? Bukan apa namanya, apalagi Masjidil Haram, Masjidil Haram itu susah, ya kan? Maksudnya susah itu karena buka tutup pintunya. Nah, Masjidil Haram itu ada 486 pintu. Ya kan? Kalau antum misalnya masuk pintu satu, ya boleh jadi keluarnya di pintu 20. Ya kan? Pintunya artinya tidak tidak mesti keluarnya dari pintu satu karena itu dibuka tutup, buka tutup. Buka tutup maksudnya sudah ada polisi yang jaga ya kan. Kalau Anda masuk ternyata sudah ditutup, Anda tidak bisa keluar dari situ. Tidak bisa keluar, artinya cari pintu yang lain. Nah semua WC itu kan semuanya di luar. Di Masjidil Haram itu semuanya di luar, nggak ada yang di dalam. Semuanya di luar. Nah ketika keluar itu kita mungkin sudah selesai jamaah. Jamaah sudah selesai. Jadi itu termasuk uzur meninggalkan sholat berjamaah. Baik, di antara uzur yang meninggalkan sholat berjamaah, di sini cuma tidak disebutkan yang kelima, tapi di situ adalah dikatakan sholatul musafir. Sebenarnya sholat musafir itu termasuk uzur, ini yang kelima. Kalau untuk mau catat itu yang kelima, ya kan? Adalah musa musafir. Musafir itu termasuk uzur untuk meninggalkan sholat ber, berjamaah. Wal ah, dan adapun haknya bagi musafir hak yang paling utama bagi musafir itu adalah kosor. Adapun menjamak itu siapa saja boleh. Musafir dan bukan musafir itu boleh menjamak. Tapi kalau haknya musafir tok itu adalah kosor. Nah, cuma masalah kosor itu ada khilaf. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sun, sunnah. Kalau di kitab al wajib mengatakan adalah wa, wajib. Wal kosru wajibun alal musafir. Mengkosor sholat bagi musafir hukumnya adalah apa? Wajib. Fidzuhri wal asri wal isya. Pada sholat duhur, asar dan sholat isya. Karena yang bisa dikosor cuma tiga sholat ini. Hanya tiga sholat ini yang boleh dikosor. Maghrib nggak boleh dikosor. Gimana kosornya maghrib? Satu setengah, ya kan? Subuh dikosor satu rakaat, enggak juga, ya kan? Yang boleh dikosor hanya namanya kosor adalah kosor itu adalah sholat yang empat rakaat jadi dua, itu namanya kosor. Kosor itu adalah sholat yang empat rakaat jadi dua dua rakaat meringkas menjadi dua jadi kalau di kitab ini mengatakan kosor itu hukumnya adalah wajib tapi jumhur ulama menyatakan adalah sunnah jumhur ulama mengatakan bahwa mengkosor sholat bagi musafir itu adalah sunnah bukan wajib bukan wajib kenapa karena ya apa namanya ya masing-masing punya dalil ya dan masing-masing punya bantahan Adapun dalil yang dia pakai wajibnya sholat mengkosor sholat bagi musafir adalah pertama dia pakai dalil dari Al-Qur'an. Kalau Allah Ta'ala idza darabtum fil ardi walaysa 'alaikum junahun an taksuru minas shalah in khiftum an ya'tinakumul ladzina kafaru. Jika kalian bepergian darabtum fil ardi jika kalian melakukan perjalanan di muka bumi ini walaysa 'alaikum junahun tidak ada dosa bagi kalian an taksuru minas shalah. Kalian mengkosor salat. Sebenarnya jumhur berdalil dengan ayat ini menunjukkan sunnahnya. Kenapa? Karena di situ dikatakan apa? Dengan tegas mengatakan apa? fala junaha alaikum. Tidak ada dosa bagi kalian jika kalian mengkosor sholat Artinya kalau wajib mengkosor, kalau Anda tidak kosor jadinya apa? Dosa, iya kan? Kalau Anda berpendapat kosor itu wajib, berarti berdosa kalau Anda tidak tidak kosor. Padahal ayatnya mengatakan apa? Fala junaha alaikum antak suruh minas sholat. Tidak ada dosa bagi kalian jika kalian mengkosor sholat. Tidak ada dosa berarti menunjukkan bahwa itu adalah sun sunnah. Ini di, ini e, dalil jumhur, tapi beliau mengatakan apa ini dalil wajib. Kenapa? Karena itu adalah perintah. Nah, dia pakai bahwa itu perintah mengkosor sholat itu bagi musafir. Musafir itu diperintahkan sholat. Kemudian dalil yang kedua yang menunjukkan e, apa namanya e, kena dalil yang dia pakai bahwa itu menunjukkan wajibnya pada ayat ini, ayat ini pada kalimat in khiftum ayyaftanikum ladzina kafaru. Jika jika dalam kondisi ketakutan saja di dalam kondisi ketakutan saja itu diperintahkan mengkosor apalagi dalam kondisi aman. Kalau dia mengatakan dalam kondisi ketakutan perang saja mengkosor sholat itu adalah diperintahkan apalagi ketika tidak dalam kondisi perang. Nah, itu dijadikan dalil bahwa itu adalah wajib. Kemudian dalil yang lain yang menunjukkan wajibnya adalah hadis Ibnu Abbas, qal faradallahu as-salata ala lisan nabiyikum. Allah telah mewajibkan salat berdasarkan lisan nabi kalian wa fil hadari arba'an Salat untuk yang mukim patrokaat rakaat, wafil safari dan dalam kondisi safar rak'ataini ini dua rakaat, fil khawfi rakaat dalam kondisi perang yang sangat perang berkecamuk maka satu rakaat. Taib ini dijadikan dalil bahwa salatnya musafir adalah dua rakaat. Demikian juga mereka berdalil dengan apa? Dengan bahwa Nabi SAW tidak pernah tidak, artinya semua perjalanan Nabi SAW itu adalah kosor. Jadi tidak pernah Nabi SAW tidak e, tidak artinya tidak e, tidak ketika kosor, ketika safar itu tidak pernah tidak dia selalu mengkosor. Tidak pernah Rasulullah SAW itu sempurna empat rakaat ketika beliau safar itu nggak ada, sehingga apa dijadikan dalil bahwa itu adalah ah, wajib. Tapi jumhur mengatakan tetap adalah sunnah dan semua dalil yang dipakai oleh yang wajib itu dibantah satu-satu. Termasuk ayat, ayat itu mengatakan falaisalaikum alaikum junahum. Tidak ada dosa bagi kalian jika kalian apa mengkosor salat. Adapun dalil yang menunjukkan apa namanya hadits Aisyah mengatakan e, untuk yang mukim 4 rakaat, yang safar 2 rakaat, yang kondisi perang itu adalah satu, itu bukan menunjukkan kepada wajib, Gitu. Untuk bukan menunjukkan kepada wajibnya. Jadi itu untuk menunjukkan apa? Bahwa eh, apa namanya sunnahnya mengkosor sholat, mengkosor sholat bagi musafir, bukan kepada wajib. Taib ini masalah eh, khilaf diantara para para ulama. Taib sekarang yang berikutnya adalah dan semua dalil dari Aisyah dan juga hadis Ibnu Umar yang lainnya yang menunjukkan Eh, beliau mengatakan bahwa itu adalah wajibnya mengkosor. Sekarang uh, adakah jarak safar eh, bagi musafir? Ada nggak jarak safar yang dibolehkan mengkosor sholat bagi musafir? Yaitu masafatu al kosor. Berapa jarak jarak uh, safar uh, untuk boleh mengkosor? Ikhtilaf ulama fi tahdidil masafah. Berselisih para ulama tentang batasan batasan jarak Allah tituk sarufiha sholat yang dibolehkan mengkosor sholat ikhtilafan kathira. itu khilafnya itu banyak sekali hatta Ibn al Munzir wa gairuhu sampai al Munzir dan yang lainnya menukil fi hadil mas'alah aksar min isrina kaulan lebih dari 20 pendapat lebih dari 20 pendapat tentang masalah jarak safar uh, artinya jarak safar itu 20 pendapat lebih dari 20 pendapat Wa asahu hadisin dan hadis yang paling sahih warada fi bayani dzalika yang menjelaskan tentang ini wasrahu dan yang paling jelas paling terang kama qala al-hafid sebagaimana dikatakan oleh al-hafid Ibnu Hajar al-Asqalani dalam Fathul Bari juz 2 halaman 567 ma muslim yang diriwayatkan oleh Imam Muslim wa Abu Daud Abu Daud min hadisi Anas qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kharaja Rasulullah SAW apabila keluar masih rata masyirata salasati amyalin keluar tiga mil sejarah tiga mil salah salasati amyal tiga mil atau satu farasi atau tiga farsa sholat ini beliau sholat dua dua rakaat artinya beliau mengkosor sholat Tapi, eh, hadis ini juga itu juga bukan menunjukkan jarak safar bukan menunjukkan jarak safar itu adalah tiga mil atau tiga far. Kenapa? Karena di sini dikatakan apa? Perahu itu ragu tiga mil atau tiga farsa padahal satu e, tiga mil satu farsa itu kan tiga mil ya kan satu farsa itu tiga mil satu mil itu satu tujuh kilo lah ya kan satu mil sama dengan satu eh, koma 1,7 kilo Nah ini kita katakan adalah apa? Nah kalau dia mengatakan tiga mil dalam riwayat yang lain kok tiga farsa, tiga farsa itu kan sama dengan dua belas eh, berapa sembilan mil, ya kan? tiga farsa sama dengan sembilan mil. Kalau dia mengatakan 3 mil jarak safar, kemudian 9 mil itu kan menunjukkan uh, artinya tidak menunjukkan kepastian. Tidak menunjukkan kepastian dan tidak ada satupun dan tidak ada satupun riwayat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menetapkan jarak safar itu nggak ada. Dari Nabi SAW ucapan dari Nabi SAW itu tidak ada satupun jarak safar itu sekian kilo sekian kilo nggak ada, ya kan? Maka Syekh Utsaimin membuat satu uh, para ulama membuat satu kaidah begini. Kaidahnya begini. Idza as-sahabatu fi syai'in ma wa laysa hunaka nassun fasilun falaysu bihujjah. Jika para sahabat berselisih jika para sahabat berselisih dalam satu perkara di situ tidak ada dalil secara pasti dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam maka perselisihan para sahabat itu tidak dianggap itu adalah apa? Itu satu kaidah. Jadi sekarang jarak safar, para sahabat berselisih enggak? Berselisih. Iya kan? Abu Hurairah mengatakan berapa? Abu Hurairah mengatakan jarak safar itu adalah empat burut. Empat burut, satu barat itu sama dengan fat, empat parsa. Satu farsa sama dengan tiga mil. Satu mil sama dengan 1,7 kilo. Iya kan? Berapa kilo itu semuanya? Ah, Abu Hurairah mengatakan empat burut. Satu burut, satu barat sama dengan empat farsa. Berarti ada berapa uh, eh, 16 farsah ya kan? 4 barat sama dengan 16 farsah. Satu farsah 3 mil. Berarti ada berapa mil? 48 mil, iya kan? Iya kan? 48 mil kali 1,7 kilo. Nah, tinggal iya kan? Tinggal apa namanya? Artinya itu jarak safar dari Abu Hurairah. Kemudian nanti Abdullah bin Umar lain lagi lain lagi mengatakan jarak safar itu 60 mil. Abdullah bin Mas'ud mengatakan 70 mil. Nah, Abdullah bin Abbas mengatakan 80 mil. Nanti yang lain mengatakan 90 mil. Artinya apa? Perselisihan para sahabat Sementara ada nggak dari Nabi SAW ketentuannya sekian jarak safar nggak ada. Kalau tidak ada dari Nabi SAW yang pasti, maka perselisihan para sahabat itu tidak di tidak dianggap. Nah terus yang dianggap yang mana? Yang dianggap itu tidak ada batasan jarak safar. Tidak ada batasan jarak nah, safar. Taib. Uh, eh, kemudian yang berikutnya adalah apa? Al-maudi alladhi yaksuru minhu. Sekarang tempat yang boleh kita mengkosor. Kapan kita boleh mengkosor sholat? Kapan kita boleh mengkosor sholat? Apakah dalam sudah keluar dari negerinya, sudah keluar dari tem, dari di, di kampungnya, atau sudah keluar dari kotanya atau sudah keluar dari rumah. Ini juga masalah eh, khilaf diantara para ulama. Taib. Jumhur ulama mengatakan ila anna qasra sholat yusra fi bimufaraqatil hadar. Bahwa di mengkosor sholat itu disyariatkan begitu sudah keluar dari tempat tinggalnya. Begitu sudah berpisah dari tempat tinggalnya, ya sudah itu sudah kosor. Misalnya, Misalnya kita mengatakan apa? Rumahnya eh, rumahnya misalnya sebelah timur Masjid MPR. Rumahnya sebelah timur, jaraknya cuma seberang jalan, ya kan? Cuma seberang jalan. Kemudian dia sudah mau safar, dia sudah bawa tas dari rumahnya. Anda bawa tas, tapi sholat duhur di masjid MPR. Maka apa? Karena dia ikut imam, maka dia sempurna. Boleh nggak dia menjama sholat? Boleh. Dan kosor boleh nggak? Boleh. Artinya apa? Begitu dia sholat selesai sholat duhur, dia menjama dengan asar dan kosor. Kenapa? Karena dia sudah meninggalkan tempat. Ingat dia meninggalkan tempat tinggalnya ya. Bukan lagi habis dari sholat nanti kembali lagi ke rumah nggak boleh. Begitu dia sudah keluar dari rumah sehingga ke masjid maka sudah boleh mengkosor sholat. Sudah boleh mengkosor sholat. Nah, kemudian dia pergi. Sudah keluar, sudah safar lagi. Artinya ini sudah terhitung safar. Sebagaimana Nabi SAW ketika apa namanya beliau mengkosor sholat ketika berada di masjid Kuba. Masjid Kuba itu kan cuma jaraknya 5 kilo dari dari apa masjid Nabawi, ya kan? Dari apa namanya 5 kilo dari masjid Nabawi, Nabi SAW jalan, nah, beliau mau safar ke Mekah, beliau mau safar ke Mekah, begitu sampai di masjid Kuba beliau menjamak dan jamak kosor Padahal Masih Kuba itu Masih Kuba itu kan masih Madinah, ya kan? Masih masih masuk apa kota Madinah, artinya masih satu kota, ya kan? Masih satu kota. Dan itu apa Nabi SAW sudah mengkosor salah. Kenapa? Karena sudah meninggalkan tempat tempat tinggalnya. Tapi itu pendapat yang eh, apa namanya? Ada juga yang mengatakan pokoknya sudah keluar dari kampungnya. Ya kan? Atau misalnya kalau kita sekarang eh, misalnya anda pengen safar maghrib di stasiun Tugu. Di stasiun Tugu Anda maghrib di sana, maka sudah boleh Anda kosor dengan Isya, ya kan? Jamak kosor dengan sholat Isya atau di bandara. Di bandara Anda sudah uh, sholat maghrib dan sholat Isya dengan kosor. Dan musafir itu boleh boleh apa namanya uh, al musafir idza qama liqada'i hajatin wa lam yujma' iqama yaksuru hatta yakhruj adapun yang disunahkan bagi musafir ini yang disunahkan al musafir idza aqama musafir jika dia menetapkan tinggal di satu kota menetapkan menetap ya maksudnya menetapkan untuk tinggal beberapa hari berapa hari karena sebenarnya istilah begini Makanya dalam fikih Imam Ahmad itu karena dia menggunakan fikih Imam Ahmad ya, itu menggunakan tiga istilah. Tiga istilah, ada istilah musafir, ada mukim, ada mustautin. Ada apa? E, musafir, ada mukim, ada mustautin. Mustautin itu penduduk. Penduduk artinya yang sudah tetap. Ya kan? Kalau mukim itu bisa jadi musafir. Ya kan? Kalau musafir artinya dalam perjalanan. Kalau mukim itu bisa jadi dia musafir tapi menetap tinggal di wilayah itu sekian hari. Makanya dikatakan mukim itu kan kalau e, misalnya begini, Anda kuliah di Jogja. Anda kuliah di Jogja. Kalau Anda mengatakan saya mau tinggal di Jogja 4 tahun, itu berarti menunjukkan Anda mukim, bukan Anda bukan musafir. Anda bukan musafir kalau Anda menetapkan bahwa saya mau tinggal di Jogja dalam 4 tahun. Tapi kalau Anda mengatakan saya mau tinggal di Jogja berapa lama, nggak tahu saya mau berapa lama, nah itu selama itu dihitung musafir. Ini kan. Kenapa? Karena sebenarnya mukim dengan musafir itu niat apa yang membedakan itu cuma di niat. Ya kan? Kalau Anda mengatakan saya mau tinggal 4 tahun, berarti itu sudah mukim. Empat tahun. Saya pengen tinggal di sini dua tahun, itu sudah mukim. Saya pengen tinggal di sini lima hari, itu sudah mukim namanya. Kalau Anda menetapkan tinggal sekian hari itu sudah mukim namanya. Itu sudah mukim, bukan lagi terhitung musafir. Maka saya katakan tadi mukim itu bisa jadi musafir, bisa jadi bu bukan. Paham ya? Maka disunahkan adalah apa? Bagi musafir jika mena jika dia sudah menetapkan tinggal di satu daerah sampai liqadai hajat untuk memenuhi hajat, walam yujmi ikoma ah, tidak boleh dia menjama selama dia iqamah tinggal di situ yaksur hatta yakhrud. Dia sunnahnya adalah mengkosor, dia mengkosor sholat sampai dia keluar dari ah, dari artinya kalau misalnya dia menetapkan mukim, Anda pengen menetapkan di Jogja lima hari. Ya kan? Lima hari Anda pengen menetapkan lima hari di Jogja, maka tidak ada jamak bagi Anda. Yang ada itu hanya kosor. Yang ada itu hanya kosor sholat tok. Jadi tidak boleh menjamak. Kenapa? Karena menjamak itu kan kaitannya dengan uzur kaitannya dengan eh, apa namanya istilahnya ada ke, ada hajat, ada keperluan yang Anda eh, lakukan. Dan ini juga menunjukkan dalil tidak ada batasan waktu safar. Waktu safar itu juga tidak ada batasan. Kenapa? Karena Nabi SAW tidak ada satupun dalil yang menetapkan bahwa batas waktu safar itu adalah sekian hari. Sekian hari itu nggak ada. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Anjabir Jabir qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bi isrina yauman Nabi SAW pernah tinggal di Tabuk berapa hari? 20 hari. Yaksur sholat dan beliau mengkosor sholat. Kenapa? Karena beliau tidak menetapkan di Tabuk itu sebagai tempat tinggalnya. Jadi beliau menetapkan itu adalah sebagai safar. Dan ini tidak ada batasan. Anda mau satu hari, dua hari, tiga hari, enam bulan, tujuh tahun, ya kan? Maka itu adalah apa? Maka selama Anda tidak menetapkan waktu, tidak ada niatan untuk menetap tinggal, maka eh, selama itu adalah Anda terhitung musafir. Kemudian di diantara yang berikutnya, adab yang berikutnya sholat berjamaah itu adalah uh, al-jam'u baina sholatain, menjamak diantara dua dua sholat. Eh, afwan. Ini termasuk uh, ini juga termasuk adab dan termasuk nanti uh, apa? uzur bagi mereka yang meninggalkan sholat berjamaah. Al-jam'u baina sholataini menjamak di antara dua dua salat. Adapun sebab sebab-sebab yang dibolehkan menjamak salat itu ada di sini ada tiga ada tiga sebab yang dibolehkan menjama sholat. Yang pertama adalah safar. Safar itu dibolehkan menjama sholat. Baik itu safar yang taat, safar maksiat maupun safar mubah. Safar itu baik itu safar taat, safar mubah, safar mak maksiat. Kan. Baik itu safar jaraknya panjang, waktunya panjang, jaraknya pendek waktunya pendek jaraknya panjang waktunya pendek jarak jaraknya pendek waktunya panjang dalil yang menunjukkan safar ini adalah termasuk boleh menjamak adalah karena Rasulullah SAW tahala qablan tasigas sams Nabi SAW apabila berangkat sebelum tergelincirnya matahari akhara adzuhra ila waktil asar beliau mengakhirkan duhur dikerjakan di waktu asar artinya apa di jamak antara duhur dengan a, asar tapi dikerjakan di mana? Di waktu asar. Itu kalau berangkatnya sebelum tergelincirnya mata artinya sebelum duhur. Kalau kita safar sebelum duhur, maka kita usahakan sholat duhur itu di waktu asar. Artinya dikerjakan, diakhirkan waktu duhur itu di asar. Tapi kalau misalnya kita berangkatnya sesudah duhur, maka apa? Waktu asar itu ditarik di waktu duhur atau dikenal dengan jamak takdim. Sebagaimana disebutkan dalam hadits fa in samsu jika dia berangkatnya setelah matahari tergelincir kau qabla yartahil sebelum dia berangkat sholat dhuhra tsumma kemudian sholat duhur baru setelah itu dia berangkat maksudnya apa e, salat duhur dan asar kemudian sebab yang kedua yang dibolehkan menjamah sholat adalah al-matar adalah hu, hujan hujan yang dibolehkan menjamah sholat itu adalah hujan yang membasahi adalah hujan yang membasahi. Kalau Anda berdiri, Anda basah, nah itu baru boleh menjamak. Tapi kalau Anda berdiri kok tidak basah-basah, nah itu tidak boleh men menjamak. Dan menjamak sholat itu hanya di masjid. Menjamak sholat itu hanya di di masjid dan itu pun haknya imam. Itu pun adalah haknya imam. Jadi bolehnya menjamak dua sholat itu ketika hujan itu adalah di masjid dan itu haknya imam. Di rumah boleh nggak menjamah sholat? Nggak boleh, ya kan? Ngapain anda menjamah sholat di rumah? Oh, tidak, anda tidak pergi ke masjid juga, anda tetap di rumah, ya kan? Jadi apa namanya? Tidak ada. Jadi yang kenapa kok ilahnya di masjid? Kenapa? Karena dikhawatirkan nanti habis sisa itu dia nggak bisa datang karena hujan. Ya kan? Maka apa namanya? Eh, itu hanya syaratnya hanya dua. Ya pertama di masjid, yang kedua itu adalah imam. Maka nggak boleh makmum itu ayo jamak jamak jamak. Imamnya nggak mau kok imam dipaksa ya kan. Karena itu haknya imam yang berhak menentukan jamak atau tidak itu kan imam. Kok makmum maksa supaya menjama, Kalau nggak imamnya ganti, ya kan? Itu itu kudeta namanya ya kan. Itu nggak boleh. Ya. Taib dalil yang menunjukkan adalah anak Abdullah bin Umar karena idza jamal umara bainal maghrib wal isya fil matari jama'a ma'hum. Dari Nafi anna bahwasanya Abdullah bin Umar apabila mengumpulkan para umara, para amir, umara itu jama dari amir, amir itu maksudnya gubernur. Bainal maghrib wal isya di antara maghrib dan isya fil matar ketika hujan jama'a ma'hum. Beliau menjama' bersama mereka artinya menjama' antara maghrib dengan isya. Tapi ini dalil e, menunjukkan bahwa menjamak sholat. Maghrib dan isya. Demikian juga dalam riwayat yang lain beliau pernah jamak Rasulullah SAW baina zuhri wal asar wal maghrib wal isya fil Madinah. Nah, Nabi SAW pernah menjama antara sholat duhur dengan asar, maghrib dan isya di Madinah, minggairi haufin walamator amator. Tidak dalam kondisi perang, tidak juga dalam kondisi hujan. Artinya apa? Kalau hujan tidak dalam kondisi perang saja boleh menjama' Tidak dalam kondisi hujan saja boleh menjamah apalagi dalam kondisi perang apalagi dalam kondisi hujan. Kemudian yang ketiga termasuk yang boleh sebab yang dibolehkan menjamah adalah hajat al-arido. Jadi hajat yang arido. Ah, ada keperluan yang istilahnya apa namanya? Arido itu yang datang tiba-tiba atau yang datang tidak direncanakan. Jadi hajat yang tidak direncan tidak datang secara uh, di, di, direncanakan. Seperti misalnya al hajat al harido itu seperti misalnya uh, ini misalnya apa ya? Misalnya lagi pesta, pengantin baru, pengantin uh, pestanya maghrib. Anda didandani sebelum maghrib, dihias sebelum maghrib. Lah terus sholat maghribnya kapan? Ya sudah nanti aja selesai acara. Ya kan? Anda sholat maghrib dan isya itu nanti jam 10 malam, jam 9 malam nggak ada masalah. Ya kan? Artinya boleh dijamak antara maghrib dengan isya nanti dikerjakan di waktu isya. Ya kan? Artinya bagi e, kenapa? Karena dia sibuk menjamu tamu, ya kan? Datang tamunya berdiri, duduk, datang berdiri. Kapan dia sholat maghrib, sholat isya? Ya sudah nanti aja, ya kan? Ini namanya hajat al aridoh seperti juga mungkin diminta antum menjadi tukang masak. Lalu masak. Ya boleh Anda menjamak sholat karena masak. Kalau Anda meninggalkan sholat nanti eh, maksakan gosong, masakan jadi tidak enak, maka ya sudah Anda apa namanya boleh menjamak menjamak sholat. Jadi menjamak sholat itu kalau memang ada hajat yang datang, ada ada kepentingan, ada keperluan. Ya misalnya apa namanya ya kalau misalnya kita lagi ada uh, meeting, misalnya ada pertemuan atau ada pertemuan yang itu akan memberatkan bagi Anda kalau sholat asar nanti sholat duhur, sholat asar walaupun Anda bukan sedang musafir maka boleh Anda jamak Anda boleh menjama dengan asar dengan duhur ketika dalam kondisi-kondisi tertentu jadi kita katakan adalah al-hajat al-aridu sebagaimana hadis dari Abdullah bin Abbas qala sallallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal asar jami'an bil Madinah fi ghairi khaufin wala safar bahwa Nabi SAW pernah sholat duhur dan asar di jama'ah di kota Madinah fi ghairi tanpa ada perang wala safar dan tanpa ada safar kalau Abu Zubair Tu Sa'id dan saya pernah bertanya kepada Sa'id, "Lima fa'ala dzalika? Kenapa Rasulullah SAW melakukan itu?" Faqala kemudian berkata, "Saltu bin Abbas, saya juga pernah bertanya kepada Ibn Abbas, kama saltani sebagaimana engkau tanyakan kepadaku." Faqala arada an la yahruja ahadan min ummatihi. Nabi SAW menginginkan supaya tidak memberatkan seorang pun dari umatnya. Ini adalah apa? Eh, kalau tidak ada eh, istilahnya yang jelas selama di situ ada hajat, ada keperluan yang bolehkan dia menjamak, maka silahkan. Kemudian uh, eh, sholat yang selanjutnya adalah sholat al-jumu'ah. Sholat al-jumu'ah hukumnya adalah fardu ainin. Bahwa sholat menghadiri sholat berjumat itu adalah fardu ainin. Wajib bagi setiap orang ala kulli muslim. Itu pada setiap muslim uh, wajibnya ya, wajibnya sholat berjumat itu adalah fardu aini. Bagi siapa? Yang pertama adalah muslim. Muslim uh, kemudian apa? Uh, rijal laki-laki. Kemudian yang ketiga adalah mukim. Yang keempat adalah hur merdeka. Taib ini yang kelima adalah sahih, sehat. Jadi diwajibkan sholat Jumat itu pada lima orang. Lima orang. Yang pertama adalah apa? Muslim, yang kedua apa? Laki-laki. Yang ketiga apa? Mukim, bukan musafir. Yang keempat merdeka, bukan budak. Yang kelima adalah apa? Hah? Sehat, bukan orang sakit. Jadi itu diwajibkan pada setiap muslim. Illa khamsa kecuali hanya lima orang. Nah, lima orang itu berarti menunjukkan apa? Berarti tidak wajib. Siapa yang lima orang tidak wajib? Lawan dari yang kita sebutkan tadi. Yang pertama adalah abdun mamluk, budak. Berarti uh, yang wajib berarti apa? Merdeka, ya kan? Au imra'ah, wanita tidak wajib. Berarti yang wajib siapa? Laki-laki. Au sobi, anak kecil tidak wajib. Berarti yang wajib siapa? Rojul, maksudnya yang dewasa. Kalau disebutkan rojul itu berarti dewasa ya. Sobi itu adalah anak kecil. Yang tidak wajib adalah Marit sakit. Berarti yang yang wajib siapa? Sehat musafir tidak wajib berarti yang yang wajib siapa mukim taib dalilnya adalah kalau Allah taala ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah dalil menunjukkan salat berjamaah itu adalah wajib adalah firman Allah Subhanahu wa taala hai orang yang beriman apabila diserukan untuk salat pada hari Jumat fas'au itu menunjukkan apa segeralah kalian mendatanginya Segera kalian ila dzikrillah mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala wa al bai dan tinggalkan jual beli. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun dan itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahuinya. Kemudian dalil yang lain itu dalil dari Al-Qur'an. Adapun dalil dari Sunnah Antariq bin Syihab an Nabi sallallahu alaihi "Al-jum'atu haqqun wajib." Salat Jumat itu adalah hak wajib. Ini dalil menunjukkan bahwa salat Jumat itu adalah wajib. Wajib bagi siapa? Yang pertama adalah kulli muslim, wajib bagi setiap muslim. Fi jamaah, yang kedua berjamaah eh, salat setiap muslim berjamaah. Illa arba kecuali empat orang. Abdun mamluk, imra'a, au sabi, au marid. Berarti selain abdun mamluk berarti merdeka wajib, imra'a berarti laki-laki wajib, Sobi berarti dewasa adalah wajib, imra marid berarti yang uh, sehat adalah wajib. Adapun tambahan musafir adalah hadis dari Abdullah bin Umar, ada Nabi SAW mengatakan laisa lal musafir Jum'ah. Tidak ada haknya bagi musafir itu salat Jum Jumat. Adapun salat Jumat ini adalah sangat dianjurkan al-hasu 'alaiha. Salat Jumat ini adalah uh, di eh, perkara-perkara uh, yang dianjurkan untuk mendatangi salat Jumat. Apa saja yang, di, yang dianjurkan untuk mendatangi salat Jumat? Artinya apa saja perkara-perkara yang disunahkan ketika mendatangi sholat Jumat yang disebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah, ada Nabi SAW maka man salah barang siapa yang mandi. Nah, mandi ini yang eh, mandi pada hari Jumat ini masalah khilaf. Kalau di sini dikatakan eh, termasuk kalau dikatakan anjuran berarti mandi itu adalah sunnah. Cuma di sini nanti berkata bahwa mandi hari Jumat itu adalah wajib. Maniktas salah barang siapa yang mandi sumatal Jumat kemudian mendatangi sholat Jumat. Fasolla makudiralahu kemudian dia sholat semampu dia. Maksudnya sholat dua raka dua raka dua raka dua raka semampu dia. Summa ansata kemudian dia diam hatta yafruga min khutbati sampai selesai khutbahnya. Summa yusalli ma'ahu kemudian dia sholat berjamaah bersama imam. Ghufira lahu ma taqaddama uh, eh, ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra wa fadlu salasati ayyam. Dihapuskan dosa-dosanya di antara Jumat dengan Jumat berikutnya ditambah tiga hari. Ya kan? Ditambah tiga, tiga hari. Jadi sepuluh hari dihapuskan dosa-dosanya. Taib, ini dalil menunjukkan bahwa apa? Di sini kalau kita perhatikan hadisnya, berarti menyegerakan sholat Jumat. Berarti apa? Disunahkan supaya menyegerakan mendatangi sholat Jumat. Jadi jangan ketika khotib di atas mimbar baru pada berdatangan. Ini termasuk menyelisihi menyelisihi uh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat jamaah itu kan baru apa? Ketika khotib di atas mimbar baru pada berdatangan keluar dari rumah. Mestinya apa? Anjurannya itu adalah menyegerakan mendatangi sholat Jumat. Kemudian at tahdir minat tahawun biha. E, ada ancaman bagi mereka yang meremehkan sholat Jumat. Apa ancaman yang diberikan bagi yang meremehkan sholat Jumat? Adalah yang disebutkan dalam hadis adalah apa? dari Ibnu Umar Ani bin Umar wa Abi Hurairah annahuma sami'a Rasulullah sallallahu Alaihi bahwasanya kedua keduanya mendengar Rasulullah wasallam bersabda ala a'wa di mimbarihi di atas tiang mimbarnya apa kata Nabi wasallam layan yantahiyanna aqwamun hendaklah betul-betul satu kaum itu berhenti an wada'ihim al-jumu'at agar mereka meninggalkan salat Jumat berhenti meninggalkan salat Jumat au la yahtimanallahu ala qulubihim atau Allah Subhanahu wa taala akan mencap mencap hati-hati mereka summa minal ghafilin kemudian digolongkan ke dalam orang-orang yang ghafil orang-orang yang lalai ini ancaman bagi mereka yang meninggalkan sholat Jumat apa ancamannya dicap Allah akan menstempel dikasih stempel hatinya termasuk orang yang ghafil orang yang lalai Taip, dalil yang lain yang menunjukkan bahwa ancaman bagi mereka yang meninggalkan sholat Jumat adalah hadis eh, dari Abdullah anna Nabi kaum qala liqaumin yatakhallafuna di Jum'ah eh, Nabi SAW berkata kepada kaum yang meninggalkan sholat Jum'ah lakada hamam tu'an amura julen. saya ingin sekali memerintahkan seseorang yusalli bin nas mengimami orang lain thumma uharrika kala rijalin kemudian aku akan membakar eh, beberapa membawa beberapa orang yatakhallafuna anil jumu'ah buyutahum ya bagi mereka yang meninggalkan sholat Jumat aku akan membakar rumah-rumah mereka Taib dalil menunjukkan ancaman bagi mereka yang meninggalkan sholat Jumat dalam riwayat yang lain ancaman yang lain dari Abil Ja'ad Ad-Domari anna Rasulullah SAW Nabi SAW berkata mentara kasalasa Jum'ain tahawunan barang siapa yang meninggalkan tiga kali sholat Jumat tahawunan meremehkan bermalas-malasan maka apa Taba Allahu ala qalbi Allah akan stempel hatinya. Kalau Allah sudah stempel hatinya dalam riwayat yang lain, stempel ini tidak akan pernah hilang sampai hari kiamat. Ya kan? Jangan sampai hati kita distempel. Ya kan? Bahkan dalam riwayat yang lain dikatakan apa? Eh, kutiba minal munafikin dicatat sebagai orang munafik. Kapan waktunya sholat Jumat? Kapan waktunya sholat Jumat? Pendapat yang yang paling afdol waktuha waktu zuhri. Waktunya adalah waktu duhur. Salat Jumat itu adalah waktu duhur. Itu yang adapun e, karena di sini mazhabnya Imam Ahmad e, karena ini kitab Al-Wajiz ini e, eh, Syekh Abdul Latif Badawi itu termasuk apa kalau fikihnya itu adalah fikih Hambali mazhaban. Maksudnya fikihnya adalah Hambali. Hambali berarti apa? Kalau sholat Jumat waktunya apa? Yang afdol itu adalah waktu duhur. Boleh nggak sholat Jumat sebelumnya? Sebelum duhur? Boleh nggak sholat Jumat sebelum duhur? Hah? Misalnya imam mengatakan kita sholat Jumat jam 11 siang. Jam 11 kita sholat Jumat. Sekarang pertanyaannya boleh apa tidak? Boleh apa tidak? Hah? Boleh apa tidak? Berarti itu nggak baca, ya kan? Apa dikatakan watajusu qablahu. Boleh sholat Jumat itu sebelumnya. Iya kan kan dikatakan apa? waktu Waktuha waktu zuhri. Waktunya adalah waktu zuhur. Watajusu qablahu. Boleh sholat Jumat itu sebelum duhur. Sebelum duhur. Nah, ini mazhabnya Imam Ahmad. Kalau Imam Syafi'i tetap afdolnya adalah di waktu duhur. Dalilnya adalah anak Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dalil yang menunjukkan bahwa uh, boleh sebelum duhur. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu anna Nabi SAW Karena yusalli al-jumu'ah. Nabi SAW pernah sholat Jumat hina tamilu asyams ketika matahari tergelincir. Matahari tergelincir berarti waktu duhur. Adapun sebelumnya adalah hadits an Jabir radhiyallahu Abdullah annahu suila. Nabi SAW pernah ditanya, mata uh, Abdullah Jabir bin pernah ditanya, mata karena Rasulullah SAW yusalli al-jumu'ah. Kapan Rasulullah SAW melakukan sholat Jumat? Qala kana yusalli Nabi SAW salat Jumat Summa uh, eh, Summa tadhabu ila jimalina Kemudian kami Kami pergi ke kampung-kampung Ke rumah-rumah kami Atau ke kampung-kampung kami Fanurihuha dan istirahat Hina tazulu nah, Ketika uh, Matahari baru tergelincir Jadi Nabi Alaihi Wasallam salat Jumat Kemudian kami pulang ke rumah-rumah kami Matahari itu baru tergelincir Berarti menunjukkan apa? Sholat Jumat itu sebelumnya. Ya. Itu adalah bahkan dalam riwayat yang lain dikatakan fana tetap bau al alfai. Setelah sholat Jumat baru kami cari ini sudah masuk waktu duhur belum ya? Ini sudah duhur atau belum? Iya kan? Itu baru nyari. Ini ini sudah masuk waktu duhur. Dalil menunjukkan bahwa apa? Sholat Jumat itu boleh dilakukan se sebelumnya. Nah, walaupun yang afdol itu adalah apa? Di waktu duhur. Tapi, adapun uh, Adab pada sholat Jumat adalah khutbah. Khutbah ini adalah termasuk rukun. Khutbah Jumat adalah termasuk rukun. Maka orang yang meninggalkan khutbah itu dianggap adalah apa? Dia telah meninggalkan sholat Jumat. Kecuali ada uzur. Kecuali kalau ada uzur. Misalnya ketiduran atau kelupaan. Itu diboleh. Atau tertahan. Macet. Nah, ada masalah. Dalil adalah hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala maqal karena Rasulullah SAW yaktubu yaumal jumat qa'iman. Nabi SAW pernah khutbah Jumat berdiri, summa yajlis, summa yaqumu qala ka, kama yaf'alu yaf'aluna al yawm Uh, Nabi SAW melakukan khutbah sambil berdiri. Khutbah berdiri itu adalah sunnah. Berdiri ketika khutbah adalah sunnah. Kemudian apa? Setelah khutbah duduk, kemudian setelah itu berdiri lagi baru uh, itu adalah apa? Jadi Makanya khutbah Jumat itu dua kali apa? E, dua kali berdiri. Dua kali berdiri. Khutbah pertama dan khutbah kedua itu adalah berdiri. karena ya falun aliyom sebagaimana yang dilakukan pada hari ini. Wahia wajibah dan khutbah itu adalah wajib. E, dalilnya adalah limuadzabatihi sallallahu alaihi wasallam alaiha karena terus menerusnya Nabi SAW melakukan wa ada mitarkihi laha abadan dan tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi SAW selama-lamanya. Nah, dengan sabda Nabi SAW, sollo itu muni musolli. solatlah sebagaimana engkau melihat aku solat. Jangan dijadikan dalil ini untuk mengatakan usolli itu sunnah. Nah, usolli adalah apa? Niat pakai usolli adalah apa? Adalah termasuk sunnah. Dengan dalilnya mana? Sollo itu muni usolli. solatlah sebagaimana aku muni usolli. Iya kan? Kan dia mengatakan sallu kama itu muni usolli. Solatlah sebagaimana aku muni usolli. Nah, itu dijadikan dalil usolli fardhu dhuhri arba rakaatin. Teh ini play setan namanya. Ini play setan namanya. Ya. Jadi hadis di play setan. Play setan itu kan dari play setan namanya. Ya kan? Taib. Adapun uh, eh, hadis Shallallahu alaihi wasallam fil khutbah, petunjuk Nabi Shallallahu dalam khutbah. Jadi uh, khutbah artinya uh, petunjuk Nabi Shallallahu dalam khutbah, ya, artinya ya kita mengikuti urufnya aja, mengikuti uruf. Kalau masjid itu menetapkan khutbah itu 15 menit ya sudah 15 menit maksimal. 10 menit ya 10 menit. 20 menit ya 20 menit. Itu aja. Artinya jadikan patokannya patokannya khutbah itu adalah mengikuti urufnya masjid. Ya kan? Kalau masjid itu di, di Saudi hampir semuanya rata-rata 15 menit. Dan hampir semuanya mereka pakai teks. Ya kan? Hatta kibar ulama, ulama besar aja masih pakai teks. Ya kan? Orang Indonesia paling pinter-pinter. Ya. Nggak pakai teks, ya kan? langsung khutbah. Ya kan? Indonesia. Kalau di Saudi kan semua. Hatta Imam masih Haram, mereka baca teks. masih Nabawi, baca teks. Mereka nggak pakai khutbah langsung ya kan. Jadi mereka pakai semuanya pakai teks. Ya Teksnya itu sudah dihafal maksudnya ya kan, tapi dibaca. Dibaca. Kalau kita ini kan termasuk paling pintar di Indonesia ya kan. Masya Allah, khotib di Indonesia ini khutobah. Semua khutobah di Indonesia ini eh, pintar-pintar uh, semuanya, ya kan. Kalau bisa satu jam, ya kan. Kalau di Saudi nggak bisa lebih dari 15 menit. Jarang 15 menit, kecuali yang uh, misalnya apa di Mesir dan di Yaman mungkin bisa di Yaman pernah dua jam misalnya. Pernah di Mesir satu jam. Tapi ya di apa di di Masjidil Haram, Masjid Nabawi 15 menit. Coba antum hitung 15 menit 20 menit. Hitung aja 20 menit itu sudah maksimal itu. Taib. uh, dan itu adalah apa? Inna tula salat berdasarkan dalil karena inna tula salatir rajul wa kisra khutbatihi ma tu min fikhi. Panjangnya salatnya seseorang dan pendeknya khutbah merupakan tanda dari kefakihannya. Fatilu as-salah maka panjangkanlah salat waqsuru al-khutbah dan pendekkan khutbah. Wa inna minal bayani la sihra. Sesungguhnya diantara penjelasan itu adalah sihir. Di sini bukan berarti waqsuru khutbah pendekkan khutbah. Nah, pendekan khutbah itu dalam arti misalnya Eh, hukum taklif ada lima, ada wajib, ada sunnah, ada haram, ada makruh, ada mubah. Uh, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Bukan berarti ya itu bukan berarti apa namanya pendek, terlalu pendek ya kan. Jadi apa namanya ya sudah bicara tentang kaf ha ya ainun sad ya kan dalam surat Maryam. Ini kan termasuk huruf muqatta'ah, termasuk huruf-huruf uh, eh, muqatta'ah dan termasuk maknanya itu tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala wa akhiru dawana alhamdulillahirabbil alamin. Ya, bukan ini bukan berarti khutbah namanya ya kan. jadi apa? Wa inna minal bayani la maksudnya apa? Ini buatlah kalimat yang pendek tapi memiliki makna yang dalam. Jadi ringkas tapi uh, padat. Seolah-olah dia ingin menjelaskan syara, syariat secara umum, ya kan? Syariat Islam secara umum. Dalam riwayat yang lain uh, dari Jabir bin Samurakala qala kuntu usalli Nabi SAW Saya pernah sholat Jumat bersama Nabi SAW alaihi wasallam bahkan tuhukos dan sholatnya itu sedengan, khutbahnya juga sedengan. Ya, khutbah dan sholatnya itu jangan panjang-panjang, ya kan? Kalau panjang satu jam khutbahnya kasihan, ya kan? Ah, jadi pengantar tidur. Ya. Karena saya selalu memperhatikan ya, sholat Jumat itu termasuk tidur yang paling nyenyak itu sholat Jumat. Itu tidur yang paling nyenyak. Walaupun cuma 5 menit, 10 menit tapi itu tidur nyenyak. Ya kan? Itu yang e, makanya seorang khotib itu adalah apa hendaknya dia memperhatikan. Begitu dia ada orang yang mau tidur, segera keraskan suaranya biar dia kaget bangun lagi. Ya kan? Jangan Jangan keras terus uh, apa namanya jadi pengantar tidur jangan. Ya, kalau bisa ya tetap nada suara itu di, diperhatikan. Ketika dia memang melihat jamannya ngantuk dikeraskan, dikeraskan supaya dia bangun lagi. Kemudian disunahkan bagi khotib supaya apa? Mengawali khutbahnya dengan namanya khutbah al-haja. Dengan khutbah al-haja. Khutbah al-haja itu adalah apa yang tadi tiga ayat diawali dengan tiga ayat apa innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh ila akhirih kemudian tiga ayat itu dari surah eh, apa ya ayuhan nasu taqur rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahida kemudian ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida Kemudian setelah itu apa? Amma ba'du fa inna sadaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu wa kullu muhdatsatin bidah wa kullu bidatin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ini namanya khutbah al-hajah. Dan khutbah al-hajah ini adalah sunnah yang pertama di mana? Di khutbah Jumat. Khutbah al-hajah ini juga sunnahnya di mana? Di khutbah nikah khutbah nikah itu juga khutbah haja dan yang ketiga ini adalah apa dalam setiap ceramah nah, dalam setiap apa istilahnya muhador dalam setiap muhador muhador itu maksudnya panjang ya beda dengan kultum nah, kultum kalau muhador kalau bahasa Arab itu muhador artinya dia bisa satu jam dua jam itu namanya muhador tapi kalau cuma uh, kultum ya, kuliah 7 menit, uh, kuliah kultum itu 70 menit apa 17 menit. Huh? Kemudian yang berikutnya adalah wajib wujubul insat wa hurmatil kalam asna'il khutbah. Wajibnya diam dan haramnya berbicara ketika khut, khutbah. Dalilnya adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza qulta li sahibika ansit, jika kalian anda mengatakan kepada teman kalian yaumal jum'ati ansit. Diam. Wal imamu yakhthub sementara imam sedang khutbah fakadal lagaut. Anda telah melakukan perbuatan sia-sia. Bimadza tudrikul jum'ah? Kapan seorang itu mendatangi mendapati salat Jumat? Kapan seorang itu mendapati salat Jumat? Ya mendapati salat Jumat ketika mendapati satu rakaat. Jadi seorang itu dikatakan mendapati sholat Jumat ketika mendapati satu rakaat bersama imam. Artinya apa? Kalau dia tidak mendapati satu rakaat pun bersama imam, berarti apa? Dia tidak dikatakan mendapati sholat Jumat, berarti dia wajib sholat duhur. Misalnya, anda masuk, anda masuk, imamnya sudah duduk tahiyat akhir. Ya kan? Anda takbir, anda takbir Allahu Akbar, tapi apakah Anda sholatnya dua rakaat? Tidak, Anda sholatnya wajib empat rakaat. Kenapa? Karena sudah tidak ada lagi sholat Jumat bagi Anda, ya kan? Yang yang wajib bagi Anda itu adalah waktu itu adalah sholat duhur. Kenapa? Karena Anda tidak mendapati sholat Jumat. Orang yang tidak mendapati sholat Jumat berarti wajib baginya sholat du, duhur. Dalil yang menunjukkan uh, satu rakaat itu mendapati satu rakaat sholat Jumat itu adalah sholat Jumat adalah hadis dari apa namanya eh, dari Nabi SAW nah, disebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam man adraka kata min salatil jum'ah siapa yang mendapati ruku satu rakaat dari salat Jumat maka dia adraka salat berarti dia telah mendapati salat salat Jumat. Tapi Ada enggak salat sunnah qabliyah dan ba'diyah salat Jumat? Qabliyah tidak ada. Adapun ba'diyah ada. Jadi untuk salat Jumat tidak ada qabliyah tidak ada qobliyah, tapi yang ada itu adalah apa? Ba dia. Maka dikatakan as-salatu qoblal jumati wa ba'daha. Adapun qobliyah tidak ada, e, dia ada. Dalilnya adalah apa? E, di sini di apa? Maksudnya qobliyah Jumat itu enggak ada ya? Qobliyah Jumat itu tidak ada. Sebagaimana dikatakan di sini di alinea itu, Famanja jaa qoblal jumu'ati, barang siapa yang datang sebelum Jumat, falyusalli ma silakan dia sholat semampu sekendak dia, min ghairi hasrin tanpa ada batas. Hatta yakhruja imamuhu sampai imam naik di atas mimbar. Amma ma yu'raf al yaum bi sunnatil jumati Koblia. adapun yang dikenal pada hari ini dengan sunnah Jumat Koblia, famimma la aslalahu. Maka sama sekali tidak ada sandarannya, tidak ada dasarnya, tidak ada dalilnya. Fa inna minal ma'lum karena yang yang sudah diketahui anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza faraqa Bilalu minal adzan karena begitu Bilal selesai dari adzan akhadha fil khutbah beliau memulai khutbahnya walam yukim ahadun yarka eh, rakatain dan tidak ada seorang pun yang eh, tidak boleh seorang pun salat dua rakaat albatta sama sekali wala walam yakun illa adzanun wahid dan juga tidak eh, tidak ada kecuali hanya satu adzan famatakan yusalluna sunnah dan terus kapan mereka sholat sunnah itu adalah apa eh, jadi ini dalil tidak ada sholat sunnah qabliyah adapun ba'diyah wa amma ba'daha fa insya sholat arba'an aw ini boleh dia sholat empat rakaat atau boleh dia sholat dua rakaat artinya empat rakaat ba'diyah atau dua rakaat ba'diyah eh, dua rakaat empat atau dua Eh, dalilnya adalah hadis Abdullah bin Umar dan juga hadis dari Abu Abu Hurairah. Adapun ada pada pada hari Jumat, ada pada pada hari Jumat. Ada padapnya yang pertama, yustahabu likulli man arada eh, likulli man arada suhud al-jum'ati ayyamala bima fa'ala fi hadhihi al-hadis. Disunahkan bagi siapa saja yang menghadiri salat Jumat melakukan seperti yang disebutkan di dalam hadis-hadis di bawah ini. Yang pertama dari Salman Al-Farisi, qala kalau Nabi SAW, layak tasilu rajulun yawmal jum'ati. Tidaklah seorang itu mandi pada hari Jumat wa yatatahharu mastata'a min tuhri Kemudian bersuci semampu dia dari bersuci. Wa yadahinu min duhnihi. Memakai minyak rambut, klimis. Au yamassutu ayamassut e, min tibi baitihi. Memakai wangi-wangian. Summa yakhruju kemudian dia keluar fala yufarriqu baina isnaini tidak memisahkan di antara dua orang. Summa yusalli ma kutiba lahu kemudian dia salat semampu dia. Tsumma situ kemudian dia diam. Idza takallama imam jika imamnya berbicara, illa gufira lahu ma bainahu wa bainal jumatil ukhra, akan diampuni dosa-dosanya yang antara Jumat itu dengan Jumat yang di sini diantara perkara yang sunnah disebutkan dalam hadis ini apa? Dari Salman Al Farisi mandi, kemudian apa? E, me, be, apa tohar secara sempurna, kemudian memakai wangi-wangi apa? Minyak rambut, kemudian memakai minyak minyak wangi, Kemudian pergi ke masjid tidak memisahkan di antara dua dua orang. Kemudian yang keenam, sholat semampu semampu dia. Dia dapat 10 rakaat, 20 rakaat atau 50 rakaat. Taif itu adalah perkara yang e, eh, disunahkan. Adapun masalah mandi, masalah khilaf di antara para ulama. Allah taala alam. Baik, kita lanjutkan ma yustahabu minal azkari wal adiyya yaumal jum'ati. Adapun yang lain saya kira sama ya eh, untuk hadis-hadisnya. Eh, disunahkan Adapun yang disunahkan zikir-zikir dan doa-doa pada hari Jumat. Yang pertama adalah aliksar minas salati wassalami ala Nabi SAW. Memperbanyak solawat dan salam kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Memperbanyak solawat dan salam kepada Nabi SAW. Yang kedua surat al kahfi, membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat. Yang ketiga adalah liksar minat doai, memperbanyak doa, rojaan ayusadi fasaat al-ijabah. Lebih-lebih lagi kalau e, tabrakan dengan waktu ijabah. Waktu yang mustajabah doa itu. Kemudian yang keempat uh, ini yang ketiga alexar mina doa rojana yusodi pasal telijabah. Kemudian adab selanjutnya bahwa Jumat itu harus dilakukan di masjid jami. Adab bahwa Jumat sholat Jumat itu fil masjidi al jami harus dilakukan di masjid jami. Masjid jami itu adalah masjid itu ada dua ada jami ada geru jami. Jami itu artinya apa? Masjid yang ada sholat Jumat, ya kan? Geru jami berarti masjid tidak ada Jumatan yang dikenal lagi kita adalah musola, ya kan? Surau, langgar, ya kan? sholat kok dilanggar ya kan gitu. jadi harus di masjid al jami sebagaimana hadis dari Aisyah qalat karena nasu yatata yang yaumal jum'ati min manazilihim walawali. Jadi dalil yang menunjukkan bahwa apa? Mereka melakukan sholat Jumat itu adalah di artinya mereka meninggalkan rumah-rumah mereka dan kampung-kampung mereka ha, untuk melakukan sholat itu di masjid. Taib. Sekarang adab yang berikutnya bagaimana kalau sholat Jumat bertemu dengan hari raya? Istimawal wal wal Eid fi wahid. Bertemunya hari Jumat dan hari raya dalam satu hari. Kalau hari Jumat bertemu dengan hari raya dalam satu hari, idastamal Jumat wal Eid fi wahid jika berkumpul antara sholat Jumat dengan hari raya pada satu hari, sakatatil Jumat amman sholal Eid gugur sholat Jumat bagi orang-orang yang melakukan sholat Eid. Berdasarkan hadis dari Zaid bin Arqam, qal sholat Nabi sallallahu alaihi wasallam alida. Nabi SAW pernah sholat Eid, thumma rakhasa fil Jum'ah dan beliau memberikan keringanan pada sholat Jumat. Faqala sambil berkata, "Man sya'in sholli falyusolli." Siapa yang ingin sholat maka hendaklah dia sholat. Artinya siapa yang ingin sholat Jumat ya silakan. Adapun yang tidak ingin sholat ya enggak ada masalah, ya kan? Itu kalau bertemu antara hari raya dengan hari Jumat. Wallahu taala alam. Tapi saya kira itu uh, berkaitan dengan sholat Jumat saya. Kemudian nanti ada satu pembahasan sebenarnya yang berkaitan dengan sholat Jumat. Boleh nggak menjamak antara sholat Jumat dengan sholat asar? Ini juga masalah khilaf, tapi jumhur mengatakan nggak boleh menjamak antara sholat asar dengan sholat Jumat. Karena banyak riwayat bahwa Nabi SAW ada sebab-sebab yang membolehkan menjamak, nah, tapi antara Jumat dengan asar itu Nabi SAW tidak pernah menjamaknya. Wallahu taala alam. Tapi saya kira itu uh, wallahu taala alam. Aku lu qouli hadza Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.